Ibu dan Bapak sekalian alhamdulillah pada hari ini kita <clears throat> bersama banyaknya permintaan untuk membahas tentang riba. Agak berat sebetulnya pembahasan ini. Selain juga pembahasannya menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga memang kadang-kadang ada beberapa aspek yang memang belum bisa lepas dari unsur ini. Tetapi apapun, bagaimanapun memang harus disampaikan. Ibu dan Bapak yang memiliki indeks Quran tentang riba ini ada di warna merah ya. Warna merah halaman 270. Itu riba. Tentang riba ini ada di suratul Baqarah. Ya. Bisa dilihat ayatnya. Suratul Baqarah surah kedua ayat 275 hingga 279. Kemudian surah ketiga, surah Ali Imran ayat ke-130. Kemudian surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 39. Ini tentang riba ya. Ya memang eh, ya banyak yang bertanya gimana Pak Ari kalau kehidupan ini, kita ini takut gitu ya. Takut terkena riba karena ancamannya berat sekali. Gitu ya. Itu walaupun belum bisa barangkali kita harus tetap berusaha berniat untuk adanya ekonomi yang islami. Nah ini ada ya di suratul Baqarah surah kedua ayat 275 coba bisa dilihat. Ayat 275. mm -hmm. Nah, sudah ada ketemu ya.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 Lafad Allahnya tafkhim karena sebelum lafad Allah baris atas. Itu fathah. Wallah, wallahu la, wallahu la yuhibbu kulla kafarin idhar. Kafarin afim. Pada adil sukunnya. Itu. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Kita lihat ya, hukum riba nih. Orang-orang yang mengambil riba. Keterangan di sini 183. Riba ada dua macam. Ada riba nasyah, ada riba fadl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamnya atau meminjamkan. Yang meminjamkan ya, mutang yang meminjamnya. Jadi kalau saya meminjamkan uang satu juta, boleh kembalikan ya nanti. Ibu, ibu minjem uang sama saya satu juta. Nanti tanggal sekian kembalikan menjadi satu juta satu satu satu juta dua ratus. Itu. Sedangkan riba fadl, riba fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis. Tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Seperti penukaran emas dengan emas. Padi dengan padi, sejenis kan? Dan sebagainya. Riba dalam ayat ini ialah riba nasiah riba yang berlipat ganda dan umum terjadi di kalangan masyarakat Arab zaman jahiliyah. Bagaimana zaman sekarang? Bukankah orang kesulitan justru karena pialang-pialang ini, karena orang-orang Yahudi, orang-orang yang memegang keuangan, tampuk ke keuangan. Nah ini, coba kita lihat ya nanti. Ekonomi Islam kenapa tidak tangguh? Padahal mayoritas Islam di negeri ini. Malaysia saja sudah ekonominya ekonomi Islam. Nah, Kenapa? Nah ini ya. Karena ini tadi nih, hati-hati. E, jadi bukan hanya sekedar harus berekonomi Islam, kenapa kalau tidak gitu. Nah ini. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri. Melainkan seperti berdiri yang kemasukan setan. Lantaran tekanan penyakit gila. Allahu Akbar. Keterangan ini penyakit gila ini orang yang mengambil riba itu tidak tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan setan. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, Ani Allah Akbar. Mereka banyak yang berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Itu orang yang kemasukan setan tuh begitu tidak tentram jiwanya, menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. Itu mengharam, menghalalkan yang haram. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lainnya kalau Rasulullah juga seringkali meminjam uang, meminjam sesuatu dikembalikan dilebihkan. Saya memberikan pinjaman satu juta, kemudian tiba-tiba Pak Suwarno meminjam uang sama saya satu juta. Tiba-tiba, uh, Pak Ari ini uangnya saya kembalikan. Terima kasih ya Pak Ari. Oh iya sama-sama. Gitu, diamplopkan. Pas saya hitung, kok lebih gitu ya. Minjamnya satu juta, kok jadi satu juta lima puluh atau satu juta seratus. Nah itu tidak ada masalah, karena saya tidak menentukan. Itu itu ungkapan terima kasih. Itu yang yang tidak boleh itu saya yang meminjamkan menentukan Pak Suwarno pinjamnya kan satu juta. Kembalikan ya tanggal sekian, jadi sekian. Nah itu. <laughs> Gimana ya perbankan ini. Nah ini makanya kan seringkali orang ada sekarang bank-bank syariah. Ada juga yang sinis, ayo bank-bank syariah juga kan yang punya, yang sipit-sipit juga <laughs> kan gitu ya. Nah ini eh, coba kita eh, eh, memang eh, pembahasan ini perlu didiskusikan gitu ya. Ini perlu di, perlu pembahasan mendalam dan ekonom ekonomi Islam ini perlu ada ekonomi Islam yang Islami. Perlu karena ini tadi. Ini ini kecuali kalau nggak beriman. Nah ini ya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba menurut pendapat orang yang kesetanan itu. Padahal tidak, tidak. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau ada sesuatu, sesuatu saya beli buku, belinya 20 ribu, saya jual 25, sah-sah saja gitu ya. Karena ada ongkos kiri, ongkos ini, dan ongkos beli dan segala gitu ya. Itu yang nggak boleh kan eh, ada yang mengatakan apa mutu afah yang berlipat ganda. Nah ini. Nanti kita lihat dalam perekonomiannya ya, dalam trik ekonomi islami. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari roh, Robnya, dari Tuhannya. Lalu terus berhenti dari mengambil riba. Tahu itu perbuatan salah, perbuatan riba dihentikan maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Apa katanya? Ini, riba yang sudah diambil dipungut sebelum ayat ini turun. Boleh tidak dikembalikan sebelum ayat ini turun. Oh, bisa jadi orang yang belum memahami barangkali ya. Dan itu, eh, tarikh tasri itu, hukum Islam itu tidak surut eh, ke belakang, tapi ke depan gitu. Apa yang sudah dilakukan ya sudah, itu ditaubati gitu. gitu. Nah ini, sebelum datang larangan. Dan urusannya ter, ini terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ngeri ya Allah ya. Allah Rabbi, bagaimana dengan ekonomi kita ini? Di ayat 276-nya, Allah memusnahkan riba. Keterangannya di sini, Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Hartanya banyak tapi tidak berkah. <laughs> Allahu Akbar. Hartanya banyak tapi karena hartanya itu haram, anak-anaknya atau keluarganya berantakan. Hartanya banyak tapi penyakitnya justru karena karena hartanya itu dia tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Nah ini. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa sedekah? Menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan keberkahannya. Ya jelas ya. Seribu itu jadi tujuh ratus ribu sedekah. Satu sampai sepuluh sampai tujuh ratus lipat sampai tidak. Tak terhingga itu ya. Itu menolong orang itu kan gitu pahalanya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Ya, dan selalu berbuat dosa. Allah Akbar. Orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya termasuk orang-orang yang terus mengkekalkan kekafiran dan terus-terus berbuat dosa. Allah tidak suka dengan hal seperti itu. Di ayat 277, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Robnya, di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu jaminan bagi orang-orang yang beriman. 278-nya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang telah atau yang belum dipungut. Tadi perjanjian tadi. Orang pinjam satu juta, oh boleh kembaliin 1,5. Nah ini sisanya jangan kalau sudah tahu ayat ini. <laughs> Itu kan berat. Lalu ya seperti ini nih. Karena ibu dan bapak banyak bertanya, saya menyampaikannya juga memang berat kepada ekonomi ini. Karena orang hampir susah lepas dari riba. Tapi memang harus usaha, harus ada niat bahkan pakar-pakar islami, ekonomi islami harus memikirkan bagaimana ini untuk kehidupan orang-orang Islam. Non-Islam sih yaitu masing-masing punya aturan ya, punya tatanan. Nah ini, makanya kadang-kadang kita menginginkan merindukan hukum Islam berlaku untuk orang Islam. Di antaranya tentang ekonomi ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman itu Jika kamu orang-orang yang beriman. Berarti kalau tidak menjalankan tidak beriman. Allah. Berat ini. Pedes ya ini. Ayat 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan, tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya, tidak dirugikan. Jadi kalau meminjamkan satu juta ya sudah pokoknya diambil lagi. Di dua delapan puluhnya. dan jika jika orang ber, berhutang, oh ini hutang lain lagi ya. Tapi sama kesananya. Ini kan soal hutang piutang tadi ya. Eh, ini ini tradisi Islam ini. Trik dan ketentuan dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran. Tadi Pak Suwaro minjem uang sama saya satu juta. Kesukaran, kesulitan tidak bisa mengembalikan uang. Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedah, menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Pak Suwaro tidak bisa mengembalikan uang, ya sudahlah. Pak Suwaro minjem satu juta kan kembaliin 500. Atau ya sudahlah semuanya nggak usah dibayar. Masya Allah. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui pahalanya. Di 281 satunya dan peliharalah dirimu dari azab yang pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri bal, uh, diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan. Sedang mereka tidak dianiaya tidak dirugikan sedikit pun. Ini. Tapi Pak Hari permasalahannya dah, apa kurangnya saya ini <laughs> kata gitu ibu-ibu. Saya itu sudah baik. Orang minjem uang saya kasih. Enggak, saya enggak minta lebihnya. Boro-boro dibayar. Malah mah minjem 50 juta jadi akunya cuma 20 juta. Katanya dia itu juga ustazah. Itu kan ada ibu ini, ya. Seorang ibu. Dia minjem Pak Ari modal untuk catering. Minjem 50 juta. Dia mengakunya sudah dikembalikan katanya di transfer. Tapi buktinya tidak ada. Nah inilah yang kadang-kadang penyakit kita itu. Sudah ditolongin. Sudah nggak pakai bunga. Sudah ya sudahlah pokoknya saja. Pokoknya aja nggak dibayar. Jadi kita yang meminjamkan uang itu kayak kita yang nagih-nagih, kita kayak kita yang punya utang lah ini ya. Padahal orang tidak akan bisa masuk surga kalau masih punya hutang. Terganjal dengan hutang. Kalau tidak dibayar, dibayar dengan amal kita. Nah, nanti ya tentang hutang ini perlu dikaji juga nih. Baik. Karena Ibu dan Bapak banyak bertanya tentang riba ini. Ya, dan, tapi memang perlu disampaikan ya, tapi berat. Karena memang, aduh Allah Akbar nih ya. Kita lihat dari pengertian ribanya riba ini eh, ibu dan bapak bisa mem memiliki buku Pikir Islam. Ini yang sederhana ya. Sederhana dalam artian ini sering dipakai di SMP, di sanawiyah atau di aliyah. Ini masih ini ya Pikir eh, fikih Islam ya. Ini karangan atau ditulis di, dikumpulkan oleh Haji Sulaiman Rasid. Ini uh, buku lama ya. Atau nanti ada di Pikusuna eh, ada karya besar Imam eh, Sabik ya. Ya, itu. Ada juga nanti Bidayatul Mujtahid Ibn Rus. Nah, di Pikhu Islam ini, Pikhu Islam, halaman 290 ya. Ini pengertiannya dulu. Beberapa macam riba. Kan tadi kalau di Quran dinyatakan dua. Menurut pendapat sebagian ulama, riba itu ada empat macam. Satu ada riba fadli atau riba fad. Ini menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Beras dengan beras harus ditukar sama. Kemudian riba kordi ya. Utang dengan syarat atau keuntungan bagi yang memberi utang. Ada juga riba yob. Berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima. Ini ini, ini ya kadang-kadang eh, perekonomian kita kan eh, itu ya. Eh, beli tapi tidak timbang terima. Nah ini yang jadi permasalahan. Ada juga eh, para pokoha kontemporer atau ulama sekarang menyatakan kan dibayar itu transaksi itu sudah uh, ijab kabul. Ini perlu ada ijab kabul kalau menurut ini ya. Jadi saya kesirahkan, uh, eh, saya beli beli eh, beras satu karung, saya serahkan uangnya, ini uangnya, saya terima barangnya. Ijab kabul dulu itu kan. Kalau enggak termasuk ribayat ini. Riba nasya, nasya ini nasya disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Itu. Jadi eh, diberikan tapi ditangguhkan. Nah ini. Nah, sebagian ulama membagi riba itu atas tiga macam saja. Yang pertama riba fadl, riba fadri, ribaya dan riba nasya, ya nasyah ya. Riba kordon eh, kordon ini utang termasuk ke dalam riba nasya itu nasya ya. Barang-barang yang berlaku riba seperti pada emas, perak dan makanan yang mengenyangkan ini. Ini silakan dibaca tentang macam-macam riba ini. Nah, sekarang eh, ayat-ayatnya ya, tuh. Di sini juga ada di fikih, eh, fikih Islam ini jelas penjelasannya. Nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, عن عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم idza kana badam biyad rawahu muslim wa ahmad dari Ubadah bin Samit Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda emas dengan emas perak dengan perak gandum dengan gandum ini jiwaut dengan jiwaut apa ini nggak ngerti ya buah di sana kali kurma dengan kurma dan garam dengan garam hendaklah sama banyaknya tunai dan serah terima Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai. Nah ini. Sedangkan beberapa ayat riba ada di surah Al-Imran juga ada. Di surah Al-Imran itu ya, surah ketiga ayat 130. Tuh, ada kan di indeks Quran juga ada. A'udzu billahi rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أدعابا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ada juga di suratul Baqarah 275 yang sudah kita baca tadi. Wa ahlallahu al-bai'a wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian firman Allah di surat Al-Baqarah sudah dibacakan tadi ya. Bagaimana tentang riba ini. Ada juga di surat Al-Baqarah 275. 276 ya Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Di surah Ar-Rum surah ke-30 ayat ke-39. Sudah ada? Dilihat ya. Ini. Tentang riba ini. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ ya فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi yang berharap orang apa uangnya bertumpuk dengan riba tidak akan yang ada musnah. Itu. Rasulullah bersabda, An Jabirillah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidai. Nih. Dari Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat, telah mengutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya. Berat ya? Eh, itu. Hmm, iya. Iya, tempat dikontrakan. Berapa yang hmm, <laughs> Ini pakai mas sudah disiapkan itu ya yang kemarin ditunggu-tunggu. Itu kalau kredit nanti eh, ada bab tentang kredit nih ada lagi ya jadi ini dimiliki ini bagus ya bukunya eh, ada riba tapi nanti ada ada kaidah-kaidahnya ya. Ada tentang uh, asuransi itu banyak di sini ya. Ada tentang bank, tentang salam ini. Tuh, nanti ya kita lihat dulu. <clears throat> ini uh, ancaman-ancamannya kita lihat. Saya ambilkan dari apa ini? Bulugul Marom ya. ya orang sudah terkenal kalau hadis Bulugul Marom, Subul Salam, Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari. Nah ini saya lihat dari bab riba nih ya. Karena ibu dan bapak meminta dengan berat hati saya sampaikan. Tapi memang harus ya harus tahu nih. Seperti apa sih bahaya riba ini? Nah, hadisnya banyak ini ya tuh. Mungkin sebagian aja nanti saya sampaikan. Ini tentang riba ini. Tentang riba ini ya, yang pertama nih hadisnya kuat Imam Muslim An Jabir radhiyallahu anhu qala la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yang tadi ya. Akilir riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa sarwa baik sama saja. Rawahu rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk tuh ya, orang yang makan riba orang yang memberi makan dari hasil riba menulis dan saksinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mereka itu sama saja serba baik yang makan riba yang wakilnya yang nulis yang saksi serba baik hadis lain walil walil Bukhari nahwuhu min hadis Abi Juhaifah Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis semisal ini ya dari hadis dari Abu Zuhaifah. Jadi sama, jadi kuat ya e, tentang laknat meng, e, Rasulullah mengkutuk melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Hadis lain nih Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-riba salasatun wa sab'una baban aisyaruha mislu ayyan kihar rajulu ummah. Allahu Akbar. Berat. Wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Ruah Ibn Majah, Mukhtasar wal Hakim, bitamamihi wa sahahu. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 bab. Astagfirullah. Yang paling ringan ialah seperti seorang lelaki menikahi ibunya. Bayangkan, ibunya kan tidak boleh dinikahi. Yang paling ringan dosanya itu seperti orang yang menikahi ibunya. Dan riba yang paling berat ialah mencemarkan kehormatan seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan ringkas, hakim dengan cukup sempurna dan telah disahihkannya. Hadis lain وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعد ولا تبيع تبيع الوارق بالوارق إلا مثل بمثل ولا تشف ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجر muttafaq alaih kuat ya hadisnya Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih kalau muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan kalian jual emas dengan emas kecuali yang sebanding ini nanti ekonomi Islam ada yang menyatakan kalau sudah dimodifikasi nanti lain cerita itu. Nah ini ini kajiannya kajian ekonomi Islam nanti. Dan janganlah kalian menambah sebagian atas yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sebanding. Dan janganlah kalian menambah sebagian atas yang lain. Dan janganlah kalian menjual yang tidak ada dengan yang sudah ada. Tuh, jadi harus semua ada dengan ada, tidak ada dengan tidak ada. Banyak ya hadis tentang riba itu. tuh. Yang lain Wa an ubadat bin Samit qala qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh az-zahab bi zahab wal fiddah bil fiddah sama tuh ya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum yang sama itu ya. Ini sudah dibahas sebelumnya tadi. Kemudian hadis yang lain, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahaba biz-zahab waznan biwaznin mislan bimislin wal fiddah bil fiddah waznan biwaznin misla bimislan bimislin tuh faman zada awistazada huwa riba Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diperbolehkan menjual emas dengan emas yang sama timbangannya dan sebanding dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sebanding. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka itu adalah riba. Aduh, berat ya ekonomi kita nih. Nah, ini ekonomi ekonomi Islam nanti bisa menerjemahkan lebih jauh ini ya tentang ini. Dalam hadis lain, ya, ini sama ya senada nih, kita cari yang lainnya ya, yang agak beda nih. Wa an Jabir eh, bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is suburah min at-tamri allati la yu'lamu makiluha bil kailil musamma min at-tamr. Rawahu Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual satu tumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang sudah diketahui takarannya. Jadi rupanya ekonomi Islam itu harus transparan gitu ya. Tidak ada yang disembunyikan. Juga tidak di, boleh tidak boleh nimbun kan. Nimbun-nimbun sembako, nimbun-nimbun BBM dijual. Nah, itu haram perbuatan-perbuatan haram. Nah, ini. Itu ya. Tuh banyak sekali hadis-hadisnya. Ini tentang riba. Ini bisa ibu dan bapak dapat dibaca di Bulughul Maram di sebelum salam juga ada itu ya ini e, termasuk di sini dalam riba itu tuh ya nah, barang siapa yang memberi pertolongan kepada saudaranya kemudian saudaranya itu memberi hadiah maka kepadanya dan diterimanya maka itu telah mendatangi sebuah pintu besar dan pintu-pintu riba ini berat juga tuh ya memberi hadiah kepadanya hadiah. Termasuk juga uh, yang sering nih ya di, di, diterima nih anggota dewan ya, tapi tidak semua. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat siapa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Itu. Rasulullah melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Nah, ini ya. Kebetulan yang diuji ini orang-orang Islam ini. Orang yang nggak Islam juga banyak ya. Tapi itu seharusnya yang menjalankan syariat ini. Itu ya. Ini tentang riba di Bulugul marom Kemudian bisa dilihat juga halal haram. Ini karya besar Dr. Yusuf Kordowi. Tapi memang e, ibu dan bapak kalau memiliki supaya sama penerbitnya karya utama. Banyak ya penerbitannya ini biar sama halamannya tentang riba ya. Ini. Nah, perdagangan ini di halaman 309 ya tentang riba ini. Ya, Pak Yusuf Kordowi sama ya dalilnya tadi itu tadi di An-Nisa ayat 29 juga tentang riba itu. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Surah An-Nisa ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Kecuali dengan perniagaan yang berlaku. Suka sama suka di antara kalian. Tidak ada penipuan, tidak ada dusta di antara kita. Nah, pelaku bisnis merupakan salah satu orang yang mendapat sanjungan dari Islam. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Itu ya. Nah, dalam sebuah ayat bukan sebuah hadis ya. Ini di surat Al-Muzammil ayat 20. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Yang betul-betul bisnisnya nih. <clears throat> Sebaliknya mengembangkan harta melalui riba adalah haram. Sedikit maupun banyak sama saja. Sekaligus mencela orang Yahudi yang suka melakukan riba. Ini kan ekonomi rusak ini karena orang-orang Yahudi ya di dunia ini. Mengembangkan tentang riba ini. Meski telah dilarang orang Yahudi ini. Di antara ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah ini ya di 278 279 yang tadi sudah kita sampaikan ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak mengerjakannya, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Jika kalian bertobat, bagimu pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak boleh diadiaya. Kalau sudah terlanjur, ambil aja pokoknya. Kalau 10 juta yang dipinjemin ya 10 jutanya itu. Jangan lebihnya jangan diambil. Nah, di samping mengecam keras dan memerangi riba sekaligus para pelakunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahaya yang dapat timbul dari riba, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Iza zaharul riba wazina fi koryah, pakad ahalu bi anfusihim azabanna." Apa nah, sekarang ini sudah terjadi? Nih, Rasulullah ya yang ber yang berbicara ini. Hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, ketika riba dan zina, zina ya, sudah sudah merajalela di suatu desa atau di suatu negeri, di suatu kampung, berarti mereka telah menghalalkan siksa neraka untuk diri mereka. Ya, pernyataan ini bukan semata buatan Islam, tapi Yahudi pun di dalam perjanjian lamanya menyebutkan Yahudi nih Yahudi juga ya bukan Islam saja. Bila saudaramu membutuhkan, penuhilah dan jangan meminta keuntungan serta manfaat darinya. Ini ayat 24 pasal 22 Exodus ini ya. Itu Yahudi. Nasrani, Kristen, dalam Kristen Injil Lukas menyebutkan, lakukan yang baik-baik, berikanlah pinjaman dengan tanpa mengharap imbalan keuntungan darinya Bila itu kalian lakukan, pahala kalian sangat besar. Ayat 24, 25, pasal 6. Itu, itu Injil ya, Kristen. Tetapi kemudian ada suatu rekayasa sehingga kata saudara ditafsirkan sebagai bangsa Yahudi. Sehingga dalam Exodus 19 sampai 23 disebutkan ayat lain yang dapat dikatakan sebagai standar ganda. Untuk orang asing, engkau pinjami dengan mengambil riba akan tetapi untuk saudaramu jangan kau pinjami dengan riba. Ini orang-orang Yahudi. Jadi sesama Yahudi dia tidak ke kita nih ngegejat seperti itu kan. Pialang-pialang ini ya Masya Allah gimana nih. Itu ya. Hikmah pengharaman riba. Pengharaman riba tidak lain dimaksudkan untuk menjaga kebaikan manusia. Baik secara moral, sosial maupun ekonomis. Pengharaman ini sendiri memberikan beberapa hikmah yang rasional dengan didukung kajian modern. Cobalah eh, Anda simak kutipan dari tafsir ya Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin ar Razi. Beliau menyatakan, riba berarti mengambil harta orang lain tanpa alat penukar. Sebab orang yang memberikan satu dirham mendapatkan dua dirham. Berarti ada uang satu dirham yang diambil tanpa ada alat penukarannya. Harta merupakan penopang kebutuhan manusia dan sekaligus mempunyai kehormatan yang besar sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis hurmatu malil insan kahormati dami kehormatan harta manusia itu identik dengan kehormatan nyawanya nah mengambil harta orang tanpa memberikan media penukaran adalah tindakan yang haram ini banyak ya ini tentang riba ini eh, masih beberapa kajian tapi sayang waktunya nanti kita teruskan apa ya Silahkan SMS. Apa perlu diteruskan? Ngeri, merinding ya. Ini mudah-mudahan pakar-pakar Islam bisa me memberikan konsep tentang ekonomi Islam yang betul-betul. Perbankan yang betul-betul islami. Nah, Alhamdulillah sekarang ada beberapa bank syariah. Yang mudah-mudahan ini tidak hanya namanya saja. ya Ikut-ikutan, tapi yang punya <laughs> ya mereka-mereka itu juga. Nah ini nih, ekonom-ekonom Islam. Ya Muslim mudah-mudahan bisa membicarakan ini, mengkaji lebih jauh lagi dan tentu saja dalam penerapan. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881 0812 828 7881 Insya Allah hari ini juga ada taklim di Depok ya Untuk ibu dan bapak yang memiliki waktu silahkan pada Jumat Pada surat Jumat kita taklim di Kartini 58 terbuka untuk ibu, untuk bapak, untuk siapa saja yang ingin hadir ya. Silahkan di Kartini 58, Depok Lama. Jalan Kartini 58, Blok E nomor 5 ya, di rumah Ibu Dokter Lisa. Terbuka untuk umum. Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. hari Jumuah hari ke-11 di bulan Juli tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di pagi hari ini Hari Jumuah Hari ke-11 di bulan Juli tahun 2008 Kita kembali berjumpa Dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan Selamat berbahagia Untuk Anda yang berulang tahun Siapapun, dimanapun Ulang tahun yang keberapapun Eh, dan eh, bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan Selamat ulang tahun Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04785 atau lewat pesan pendek di 021-937-60265 dengan cara ketik nama Anda, spasi alamat Anda dan ucapan untuk siapa. Eh, ya, telepon sekarang sudah kami buka. Silakan siapa yang akan masuk kami tunggu. Silakan di 8594785 sudah masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis di sini. Eh, iya, eh, kurang berkenan rupanya. Baik, kalau begitu kami tunggu di telepon berikutnya. Sudah masuk lagi kami kira. Eh, iya, eh, kami angkat coba ya. Belum, belum ada ya. Oke, belum ada silakan. Ah, sekarang sudah mulai masuk. Halo, selamat pagi Radio Kabades. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Dari Eka. Eka di mana? sekarang. sekarang yang ulang tahun Eka? Ulang tahun perkawinan Bapak sama Ibu. Perkawinannya keberapa ya? Hmm, yang berapa ya? 19. 19 ya? Iya. Uh, uh. Bapak Ibu sehat semuanya ya? Silakan ucapannya Mbak Eka sama Bapak mm. uh, eh, selamat ulang perkawinan yang ke-19 mm -hmm. dua-duanya makin tambah dewasa aja buat menjalani hidup makin sabar aja udah gitu juga semoga nggak berantem mulu mm. itu sama apa ya langgeng aja deh iya ya udah udah gitu aja iya oke deh aduh eh. requestnya boleh nggak boleh apa lagunya dari siapa? Yang nyanyi siapa? Lagunya apa? Uh, ini aja. Dia sama Teguh. Eh, dia featuring Teguh Pagetos yang tulus. Eh? Dia featuring Teguh Pagetos yang tulus. Oh, Pagetos ya? Iya. Oke. Okay. Ya, makasih, Om. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya di 859047885 sementara pesan pendek belum ada yang masuk sekarang. Masih kami tunggu. Iya, masuk sekarang. Halo, selamat pagi Radio Kaimanis. Halo. Halo. Iya, halo Radio Kaimanis di sini. Dari siapa ini? Dari Ibu Rosadi. Ibu Rudi Rosadi di mana Ibu? Di Bekasi Om Tan. Di Bekasi ya. Apa kabar Om Tan? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar di Bekasi keluarga? Sehat semuanya? Sehat Om. Oke, yang ulang tahun siapa Ibu Rudi Rosadi? Ini anak tetangga. Mm -mm. Namanya Yulianto. Yulianto ulang tahun berapa anak tetangga nih? Yang ke-15. 15 ya. Gimana ucapan silakan ya? Ucapannya selamat ulang tahun. Mm -mm. Semoga panjang umur. Mm -mm. Jadi anak yang ber berguna mm-hmm. berbakti sama kedua orang tuanya mm-hmm. terus apa ya ya pokoknya sholatnya jangan bolong-bolong tuh om sholatnya jangan bolong-bolong ya iya, soalnya kadang-kadang suka ke masjid suka enggak tuh om gitu ya iya uh. ya udah gitu aja om gitu aja ini mau minta hadiahnya untuk Yulianto tuh om apa tuh lagu dari Republik om Republik yang mana tuh uh, yang itu yang apa sih apa sih yang dua apa sih yang ya pokoknya Republik ya. <laughs> Minta tapi nggak tahu judul ya. Iya uh, uh, ya, nanti diputarkan ya Ibu ya. Republik ya. Iya Republik. Oh. Oke, oh. okay, ya. warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Uh, pendengar dari uh, satu penelpon lagi ya. Sekarang masuk. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, Halo, Radio Kamelis di sini. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini ya? Ini dari Pak Haji Saidi yang kemarin. Pak Haji Saidi. masuk lagi nih. Iya, di mana saya lupa Pak Haji? Eh, di Pamulang. Pamulang, iya. Iya, di Pamulang nih. Uh, uh, Pak Haji ada yang ulang tahun Pak Haji? Iya, untuk perkawinan cucu saya nih. Hmm. Tiga Laila beserta Abdul Khair. Ulang tahun perkawinan ke berapa ya? ya? yang pertama nih. Yang pertama tahu. ya. Uh, uh, iya, silakan. Semoga dapat turunan yang soleh, soleha. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya, mm -hmm. murahkan rezekinya, mm -hmm. dan ibadahnya mudah-mudahan yang langgeng. Mm, amin. Ya, ini ucapan saya. Semoga nanti mendapat keturunan juga turunannya yang soleh maupun soleha. Insya Allah, amin, amin. Tempat tinggalnya di Jati Bening. Jati Bening ya, Kasi, iya, iya, Bekasi. Ya. Semoga sampai ke sana nanti nih beritanya didengar orang. Oh iya, iya Pak Ji, iya Pak Ji. Alhamdulillah kalau pagi hmm. kayu manis kedengarannya hmm. Asik baik, ah, jernih. Uh -uh. Tapi kalau malam berebut gelombangnya susah ya iya <laughs> nah, iya. kalau kalau keroncong tiap malam apa ya pak uh, malam minggu pak oh malam minggu ya, uh, ya. terima kasih iya sama-sama Pak mohon ya. doanya untuk cucu saya nih ya iya ya masih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ini ada pesan pendek ya uh, Wulan di pasar minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat Purwanti yang jauh di sana. Ulang tahunnya ke-19 ucapannya selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dimakmurkan rezekinya dan apalagi lanjutannya nih ya. Oh, enggak ada lanjutannya nih. Ini barangkali oh bukan. Oke, okay, itu. Baik pendengar, kita nikmati lagu dulu ya. kuatkan aku Untuk lalui jalan hidup ini Yang ku inginkan selalu ada dalam Kuatkan aku untuk lalui jalan hidup ini yang ku inginkan selalu ada dalam ridomu. Dulu aku suka sekali memasak. Memasak selalu membuatku bahagia. Aku suka memilih bahan-bahan yang segar dan terbaik untuk setiap masakanku. Wortel, buncis, kentang, semua yang kupilih selalu alami dan berkualitas. Hmm, satu yang tidak boleh terlupa. Aku selalu mempercayakan kesedapan masakan pada Ajinomoto. Karena Ajinomoto membuatnya lebih enak dan gurih tanpa mengubah warna dan aroma masakan. Wah, sedapnya Anda tidak pernah tahu sampai Anda mencicipinya sendiri. Ma, masakan Mama sedap sekali. Apa rahasianya? Cup cup cup Ajinomoto. Cup cup cup Ajinomoto cap mangkok merah. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Ya, sekarang pukul 6 lebih seperempat dan acara ulang tahun dilanjutkan. Telepon sudah kami buka lagi, silakan di oh lima untuk dua orang penelpon. Kemudian nanti kami beranjak ke pesan pendek ya. Pesan pendek sudah cukup ada yang masuk, tetapi telepon belum ada jaringan sekarang. Eh, kalau begitu, ya sekarang masuk. Jaringan sudah terdengar, kami angkat. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo. Halo, sayang sekali putus. Tidak apa-apa putus. Kami berikan kesempatan kepada penelpon yang mungkin yang sama atau penelpon yang berbeda. Silakan kami tunggu Anda di 85904785 masuk lagi sekarang. Gua angkat, ya diangkat sekarang. Halo. Halo. Putus lagi untuk kedua kalinya. Masih beri kami kami berikan kesempatan untuk penelpon selanjutnya ya atau mungkin penelpon yang sama. Silakan telepon. Nah, sekarang sudah masuk lagi. Halo, selamat pagi Radio Kaimanis. Halo. Halo. Iya, selamat pagi Radio Kaimanis dari siapa ini ya? Dari Ibu Herti. Ibu Ardi. Herti. Ya. Er, Herti. Herti. Herti, di mana ya. Bu iya. Herti? Di Klender. Di Klender ya. ya. Yang ulang tahun Bu Herti? Uh, suami saya. Oh, Bapak ulang tahun ya? Iya. Iya, ulang tahun ke yang keberapa? Yang ke-48. 48. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ngapain sekarang Bapak nih? Lagi di kamar mandi tuh. Iya, silakan ucapannya untuk Bapak Bapak iya. yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Uh, semoga panjang umur. Mm -hmm. Disehatkan badannya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Mm -hmm. Iya, ini Pak suami istri anak saya mau mau mengucapkan. Iya, iya silakan silakan siapa ya? Iya, tunggu. Iya. Halo? Halo. Oh, ini enggak katanya Pak lagi sanggung enggak. Oh, gitu. Oke, deh enggak nggak iya. apa-apa ya. Tahu ucapannya ya, Pak. Iya, ucapannya untuk Bapak selamat berbahagia ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah dalam kehidupan ini ya. Rezekinya makmur, panjang umur ya. Amin. Oh minta lagunya. Deh. Apa lagunya tuh? Fagetos. Fagetos. Iya. Fagetos sudah diputar kayaknya tadi ya? Eh, belum. Belum. Belum. Ya udah nanti sudah. Eh, sudah tadi diputar. Oh sudah. Uh -uh. Ini aja dah uh, Rosa ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Iya. Terima kasih ya Pak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penerbangan selanjutnya di 859 lima. Mudah-mudahan tidak putus. Masuk sekarang. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo. Ya, dari siapa nih? Dari Riri. Riri di mana Riri? Di Bekasi Utara. Bekasi Utara yang ulang tahun siapa Riri? Papa. Papa ulang tahun yang keberapa Papa ya? Yang keempat puluh tujuh empat puluh tujuh gimana ucapannya untuk Papa ya? Selamat ulang tahun, semoga penyembuhan. Hmm uh, eh, dimurahkan rezekinya disehatkan badannya yang baik yang baik-baik aja deh om hmm gitu aja ya oke deh terus yang lagunya om lagu apa uh, apa ya ayat-ayat cinta uh, eh, enggak enggak lila takkan ada Hah? lila lila takkan ada oke okay. ya makasih ya om oke okay. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranjak ke pesan pendek ya. Ini dari Ibu Mami di Berlin. Uh, eh, ucapan selamat ulang tahun untuk Yuli di Berlin. Semoga panjang umur, sehat, lebih sabar membimbing anaknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Kemudian ini bulan tadi sudah. Sekarang Yani Nia di Ceger untuk Maman ulang tahun ke-32 di Kuningan. Selamat ulang tahun, semoga panjang umurnya. Kemudian minta lagunya dari Pingkan Mambo aja, nggak usah yang repot-repot. Dia bilang begitu. Mana Pingkan Mambo repot itu. <laughs> Oke. Okay. Uh, eh, ini dari uh, Irma di Cipinang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Isa yang ke-20 ulang tahunnya semoga panjang umur, sehat walafiat, pokoknya yang baik-baik aja ya. Minta lagunya apa saya kurang tahu tapi kami coba di sini minta lagu dari ST12 Puspa. Oke, dilanjutkan. Sekarang Ardi di Mampang mau mengucapkan selamat ulang tahun katanya buat Rio yang ke-20 ulang tahunnya ucapannya. Moga-moga sukses aja deh ya uh, uh, requestnya Gaby ya. Oke, tolong diputarkan. Mudah-mudahan nanti bisa diputar ya. Dilanjutkan sekarang, Henny di Rawamangun, selamat ulang tahun buat Tina sobatku yang ulang tahun ke-21 hari ini. Makin sukses dalam meniti karir. Requestnya Meli, apa kata dunia? Oke, kita nikmati lagu dulu pendengar. Oke. tak pernah punya untuk ikutan audisi band di Radio Kaimaris Jakarta. Caranya gampang